الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره وأصلي وأسلم على مستودع سره وآله وصحبه وكل من مشى على إثره أما بعد muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat yang mulia dan suci ini dalam suasana haul memperingati arwah seorang soleh Habib Omar Al-Indwan kedatangan kita dengan niat yang suci pula itu semua akan pasti diterima oleh Allah. Inna Allah yakbalu tayyib La yakbalu illa tayyiban Karena itu marilah kita bersama-sama gembira Karena seorang mukmin selalu berbulak balik dalam kebaikan Berbulak balik dalam rahmat Allah Dari rahmat dari rahmat ke maghfirah ampunan Allah kita harapkan di tempat seperti ini maghfirahnya rahmatnya kita harapkan turun kepada kita umat Islam di telaga telaga biru ini mudah-mudahan kita bertemu dalam kebaikan dan berpisah pula membawa oleh-oleh yang baik untuk roh kita supaya lebih kuat sebab roh itu bisa kuat dengan zikir dan bisa lemah dengan maksiat zikrullah yaitu la ilaha illallah yang dikatakan afdalu zikr itu menguatkan roh menjadi roh seorang mukmin itu kuat seperti aki yang baru distrum dia kuat dia narik kuat narik anggotanya untuk ibadah tidak malas narik pikirannya untuk berbuat segala kebaikan tidak menarik pikirannya untuk berbuat kejahatan dan kedurjanaan narik kaum muslimin yang lain untuk menertibkan diri untuk mengkompakkan barisan untuk membantu yang lemah dan untuk menguatkan Islam dan syariatnya. Islam itu sekarang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Ya umatnya ini dalam keadaan seperti begini, kita harus terima warisan Islam itu dan kita pegang baik-baik. Kita perjuangkan baik-baik. Kita percontohkan baik-baik. Sebab kalau golongan lain seperti hipis yang berkeliaran di Indonesia ini dan di seluruh negara timur jauh hipis bambungan itu mendemonstrasikan akhlak dan tabiat watak kaum hipis maka umat Muhammad SAW harus mendemonstrasikan akhlaknya Nabi Muhammad SAW baru tampak ada perjuangan segala sesuatu itu harus diperjuangkan saudara-saudara yang menyebabkan kemacetan yang menyebabkan umat Islam mati langkah kalau mereka sudah mulai ragu wa sadaqallahu al fahum fi raibihim yataraddadun jangan maju mundur jangan ragu jangan ragu bahwa Allah akan memberi bantuannya kepada yang lemah kalau kita minta daripada Allah dan kalau minta dengan prihatin dengan khusyur dengan khudur maka Allah akan membantu Jangan ragu. Jangan ragu bahwa Nabi Muhammad SAW apabila masuk di pintu ini sekarang, beliau akan senang melihat umatnya berkumpul. Baru saja selesai membaca La ilaha illallah. Baru selesai membaca Al-Quran. Baru selesai menyebut-nyebut nama beliau Assalatu wassalam Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa alihi wasallam Pasti beliau senang Ini kesempatan yang bakal turun barakah di tempat Kesempatan ini harus kita ambil. Kesempatan seperti ini harus kita jadikan suatu tonggak buat menanggulangi sisa-sisa syariat yang masih belum kita lakukan. Sisa-sisa agama Allah yang belum kita rasakan nikmatnya. Sebab kalau kita ragu lantas kita disambung lagi dengan kuncup tidak mau berkorban, tidak mau mengorbankan apa-apa, maka perjuangan Islam akan macet. Islam akan tidak dirasakan oleh orang. Nanti orang akan bertanya, "Mana itu rahmatan lil alamin?" Katanya Islam itu rahmatan lil alamin. Mana? Orang akan bertanya. Kita jawablah, memang tidak dapat tempat untuk muncul. Islam tidak dapat tempat di hatinya kita umat Islam. Bagaimana dia bisa dirasakan oleh umat seluruhnya? Kita akan merasakan sebaliknya. Kita akan merasakan maksiat, berkecamuk. Seperti cendawan di musim hujan. Sebab apa? Sebab Islam tidak kita beri tempat. Di rumah tangga kita. Kehidupan pendidikan kita. Kita memakai pendidikan barat. Kita memakai pendidikan Inggris dan Amerika Anak umur lima tahun kita suruh dia nyanyi, nyonya minta dansa, potong bebek angsa, nona manis, siapa yang punya. Itu tidak mengandung arti pendidikan. Itu mengandung arti pencabulan. Maaf-maaf di tempat yang baik Betul. Kalau sudah begitu, maka sebenarnya masalahnya sudah berubah. Kita tidak membantu anak kita untuk kita beri suatu sugesti Islamis Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat jilid ketiga beliau berkata sistem pendidikan Islam pertama-tama yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kalau bayi itu lahir pertama-tama harus diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar adat di telinga apa rahasianya itu? Rahasianya bahwa roh yang baru muncul di alam yang baru habis berada di perut sembilan bulan itu maksud Rasulullah SAW kuping ini jangan dimasuki suara kecuali Allah Akbar lebih dulu nanti roh ini anak kuat nanti semangat ini anak kuat kecerdasannya keterampilannya hebat kalau tidak percaya lihat contoh-contohnya manusia-manusia mukminin sebelum kita lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib bagaimana dia di dalam pelantikan Al-Ashtar sebagai gubernur Mesir pidato pelantikannya tidak ada kertas waktu itu saudara-saudara dia cuma berbicara 14 halaman dalam Nahjal Balaghah kalau saudara baca itu saudara akan mengerti semua yang dibawa oleh ahli-ahli hukum barat. Semua yang dibicarakan oleh PBB sekarang, teori Montesquieu, teori trias politika, itu semua sudah dibawa oleh Sayyidina Ali kepada al Dari mana itu otak yang cerdas itu? Dari zikrullah. Mana ada sekolah hukum? Mana sekolah dasar saja nggak ada. Tapi Quran ada. Quran itu sekolahnya sekolah. Quran itu universitasnya universitas. Kenapa umat Islam yang pertama mengarang ilmu ukur? Dari mana? Orang-orang Arab di Timur Tengah itu yang masuk Islam dulu. Dia yang mengarang aljabar. Itu aljabar saudara pelajari di sini itu yang mengarang pertama kali orang-orang Islam. Namanya saja aljabar sebab pengarangnya namanya Jabir ibnu Hayyan. Al-Khwarizmi, teori geometri dan atur-aturan ilmu hisap hitung dengan rumusan itu umat Islam yang ini Eropa baru saudara percaya hukum kalau hukum jangan tanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW gudangnya hukum malah Nabi Muhammad SAW melarang orang menghukum orang jadi saya tidak boleh punya pendapat untuk menguasai saudara. Saudara dan saya harus dikuasai oleh hukum Allah. Jadi hukum Allah yang berlaku. Makanya lengkap. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu 1200 tahun, 1150 tahun dahulu Imam Syafi'i sudah mempunyai buku-buku hukum yang lengkap, perdata, per, pidana dan hukum-hukum lain-lain. Sampai misalnya bagaimana orang kalau sewa menyewa lalu yang menyewakan mati apa persewaan jalan terus apa tutup bagaimana kalau sewa menyewa yang disewakan yaitu rumah ini terbakar bagaimana jalan terus apa tutup itu semua terperinci dalam seribu tahun barat baru Napoleon Bonaparte yang mengepalai revolusi Prancis mengatakan kami membawa hukum pidana dan perdata Perancis ini dari ulama Al-Azhar waktu kami berdialog dengan mereka. Napoleon sendiri mengakui ini. Kenapa kita umat Islam sekarang tidak tahu hukum Islam? Sebab memang tidak diajarkan oleh Belanda dulu. Oleh Netherlands, India dulu memang tabu sekali Islam dipelajari. Dia mau ini hukum dicuri, dibilang ini hukum Belanda. Ini KUHP. Sebetulnya sebenarnya dari Quran dan Sunnah. Ya dirubah. Kalau memang mau menjurus kepada syariat, diputus, diganti, disekularkan. Jadi karena itu asy syafii berkata, anak harus diperdengarkan zikrullah. Kemudian umur 5 tahun, itu anak harus dihafalkan ayat-ayat Quran. Bukan nyonya minta dansa, Disuruh membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Sampai hafal. Itu nanti menyetel dia punya roh. Itu roh kuat. Dan itu anak nanti kalau kita didik mudah dididik. Kalau kita kita bilang sama dia, jangan lecek ya. Mau nurut. Jangan bohong. Ikut. Sebab rohnya lemes. Sudah tidak kaku. Tapi kalau anak mulai kecil tidak pernah diberdengarkan zikrullah, maka kalau dia besar, apalagi kalau sampai terus, apalagi kalau sampai SMA belum tahu apa sebenarnya hukum-hukum Allah, belum tahu apa halal apa haram. Lantas habis SMA keluar dia masuk universitas, keluar dari universitas jadi penguasa misalnya, bisa korupsi Orang tidak takut Allah, tidak tahu. Mungkin dia belum tahu ini korupsi haram. Bisa saja. Bisa mengadu domba, bisa fitnah, bisa macam-macam. Ini yang dialami oleh dunia Islam dari kutub ke kutub. Sebab, seperti di Mesir. Di Mesir negaranya umatnya Islam. Tapi, seperti Anwar Sadat, Jamal Abdel Nasir, tidak mau memperdulikan syariat. Dia mau memperdulikan dia punya kemauan dan berhubungan dengan barat atau timur. Yang ke Amerika atau ke Soviet. Lalu dua-dua ini tawut, Dua-dua ini dajjal. Bagaimana kita bisa ambil hukum dajjal? Bisa bisa beres? Tidak bisa beres. Kalau sudah pergi ke hukumnya dajjal, jadi cekcok, jadi ribut, jadi balak, jadi paceklik, tidak ada barokah. Saudara tahu negeri Arab paling kayanya negeri di dunia. Minyaknya dunia ini dipegang oleh orang-orang Arab. Tapi mana duitnya? Duitnya dipegang ke lawannya. Cekcok, fitnah, fitnah. Nanti misalnya Sadat khutbah, pidato. Dia bilang saya tahu bahwa di daerah Osio atau Tonto ada ikhwanul muslimin akan membuat pemberontakan padahal tidak ada isu ini isu akhlaknya setan akhlaknya subversi akhlaknya orang-orang yang tidak kenal kepada Allah dia mau daerah ini tetap kacau lalu tunduk kepada kemauan ini semua ada sebab. Sebabnya kita lupa kepada Allah. Sebabnya kita semua ini tidak ingat lagi kepada agama Allah. Dan Barat yang salibis atau Zionis Yahudi merongrong ini Islam dari segala jurusan. Jadi yang dikeroyok ini cuma Islam saja. Coba di mana-mana coba lihat. Di mana saja kalau ada sebut Islam, dunia semua melawan Islam. Sebab dia orang tahu bahwa ini agama pernah berkuasa di dunia dan mengamankan dunia. Kalau ini dibiarkan muncul, mereka tidak dapat tempat di dunia. Pasti. Turki itu 450 tahun berkuasa di jantungnya barat. Tidak pernah satu negara barat berani musik-musik Turki. Dirongrong Islamnya, dirongrong, dirongrong. Dengan anak-anak yang sekolah di Prancis, di mana-mana Akhirnya setelah khilafah Islamiyah ditumbangkan, skala negara Islam di Turki dipotong, pokoknya itu tumbang, akhirnya Turki sampai sekarang ngemis. Tidak bisa berbuat, tidak punya kekuatan. Loyo kata orang Jawa. Disuntik oleh Barat dengan pikir-pikiran Barat. Loyo. Mau beli meriam satu pergi ke Amerika. Lantas Kongres Amerika bikin sama. Boleh apa tidak kasih Turki? Saudara tahu di Turki hari ini mau cari kopi yang asli seperti dulu tidak ada. Padahal dulu Turki itu masyhur kopinya, Turkish coffee. Itu sekarang tidak ada. Itu Turki penuh dengan hasil daging, daging impor. Jadi miskin, melarat. Kena walatnya Islam. Sekarang mereka baru sadar kembali, wah, kalau begitu kita tumbangkan Islam di dibujui kita sama Yahudi ini. Kita musuh Islam, tidak dibujuki sama Yahudi. Yang untung Yahudinya bisa berkuasa di Selat Dardanel. Akhirnya mereka mulai berpikir kembali ke Islam. Jadi kita sekarang ini, wahai kaum muslimin, jangan berpisah dengan Islam. Sampean tidak punya kekayaan lebih daripada Islam sekarang di dunia ini. Ya cuma ini yang menguntungkan kita di dunia sampai akhirat. Jangan lepas tangan kita dari tangan Rasulullah Sallallahu untuk memimpin kita ke jalan keselamatan seperti beliau memimpin sahabat beliau ke jalan keselamatan seperti beliau memimpin dunia Islam di zaman keselam untuk keselamatan kita lebih dulu kita saya dan orang-orang seperti saya yaitu para ulama harus bekerja keras hari-hari ini ulama harus mempercontohkan Islam itu dengan amal Quran ini supaya tidak tetap merupakan huruf mati di dalam kitab ini tetapi Quran ini harus kita amalkan sehingga Quran ini nanti berwujud orang jalan Quran berjalan Quran bersuara jadi suaranya seorang muslim Quran tangannya bergerak dengan Quran dan semuanya Quran aturan Quran berjalan rumah tangganya aman, tentrem pagi masing-masing bangun kecil, besar laki, perempuan, suami, istri menghadap kiblat semuanya bersyukur kepada Allah sholat jamaah itu Quran lalu kalau punya duit zakat itu Quran punya duit lebih pergi haji itu Quran Quran kita praktek kita amalkan tidak cuma kita apalkan sebab kalau kita tidak praktekkan golongan-golongan lain mempraktekkan faham-faham di luar Islam ya paham itu nanti yang akan kita contoh sebab ideologi dengan ideologi yang menang adalah yang banyak disuarakan orang kalau Islam tidak pernah disuarakan orang tidak tahu banyak desa-desa umatnya sampai tidak ada jamaah sampai jadi abangan kembali sampai didatangi oleh angkara murka dimasukkan agama lain atau dijadikan orang-orang di luar Islam kembali jadi kesian itu wali songo itu saudara tahu yang masukkan Islam di Indonesia ini cuma 9 kepala wali songo bukan 90 juta tidak 9 kepala tapi tiap kepala berisi Al-Quran menyinarkan Al-Quran tangannya bergerak dengan Al-Quran hatinya berdebar dengan Al-Quran dan kelakuan Nabi Muhammad Menarik Islam itu. Banyak masuk, kita semua masuk Islam. Tapi kalau kita sekarang, apalagi para ulama, ulama harus akor, harus satu hati, harus satu barisan. Yang dikatakan barisan warasatul ambia Warasatnya Nabi Muhammad SAW. Kita ulama yang memikul warisan Nabi Muhammad SAW. Kita ulama yang akan jalan dengan pelita Nabi Muhammad, dengan lenteranya Nabi Muhammad Nanti kita mengajak, misalnya seperti sekarang, ada munasabah, kita zikir bersama. Habis kita zikir, apa yang kita nanti akan laksanakan? Ayo mulai hari ini masjid ini harus kita penuhi dengan jamaah. Ayo, ayo para ulama memfatwakan bahwa pakai rok itu haram. Kalau ulama yang memfatwakan tanggung semua tidak ada pakai rok. Ya kecuali yang memang sudah bukan diri kalangan anak buahnya para ulama. Biar sudah, tidak usah dipaksa. La ikraha Orang yang mau jalan jalan di luar rel terserah. Tapi kita harus kita atur. Rumah tangga kita harus kita kasih tahu bahwa itu rok pakaiannya orang-orang yang tidak beragama Islam. Aurat dibuka. Saya bangga sekali saya waktu menginjak tadi di Kamal melihat masjid. Kemudian jalan lagi kelihatan masjid. Kemudian jalan lagi kelihatan masjid. Cek bagusnya masjid-masjid. Sampai saya bilang sama mobil, stop. Ayo saya mau kepingin sholat di masjid itu. Saking kepinginnya, senangnya saya. Tetapi di samping itu saya melihat baju-baju perempuan tipis semua. Ada pakai pakai ini lengan tangannya sampai pangkal tangan terbuka ini di luar hukum Rasulullah SAW. Jangan sampai kita berjalan di luar hukumnya Rasulullah SAW. Nanti setan membarengi perempuan itu. Kalau sudah perempuan di luar hukum Allah, sudah dia dekat sama pengaruh setan. Jadi karena itu para ulama hari-hari ini harus mengatur umatnya, mendekatkan ini umat dengan Rasulullah SAW. Di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Jadi aman dan yang tetap yang pikirannya jangan kacau jangan mau dikacau orang nanti dikatakan ini ada begitu ini begini jangan ribut kita tahu kita punya jalan pokok sampean tidak berbuat salah cukup jangan mau dikocak orang itu main kocak-kocakan itu sifat-sifat subversi subversi senang dan bisa hidup di tengah-tengah begitu ulama diadu sama ulama lantas umatnya ulama ini dengan ulama itu berkelahi kalau berkelahi sok versi jalan di tengah kan hal hadap apa sebab Bisa mereka tahu mereka punya kerjaan ini adu domba jangan mau dia domba kita katakan kita sudah dipimpin oleh Rasulullah dalam rohani kita dalam syariat dalam semuanya kita nanti akan aman dan tidak sampai kita kacau. Tidak sampai kita melanggar hukum. Kalau saudara di bawah pimpinan Rasulullah SAW tidak akan bisa melanggar hukum. Yang melanggar hukum justru orang yang di luar pimpinan Rasulullah SAW. Sampai ada orang tanya pada saya, loh ini maksiat berkecamuk di mana-mana, muda mudi itu semua ini. Apakah ini maksiat atau tidak? Saya bilang ini maksiat. Loh bagaimana? Bagaimana hubungannya ini dengan Pancasila? Lantas orang tidak ada berjalan, orang di saban-saban di shock dengan Pancasila. Ah, itu bukan Pancasilais. Itu hati-hati, ada golongan bukan Pancasila. Itu tidak baik. Itu tidak tambah mengamankan negara. Itu tidak tambah menyuruh orang pegang Pancasila. Orang semakin menuding. Lah kamu ini Pancasilais apa tidak dulu? Kalau Pancasilais, aman Sebab Pancasila itu kun wallahu ahad Allahu samad. Aman dunia kalau pakai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah yang esa. Tapi kalau sudah banyak korupsi, banyak orang ngambil duit, masing-masing ngambil main kuat-kuatan, adu kuku, adu taring, ya bukan Pancasilais itu namanya. Itu rimbais eh, Cilaka nanti ini. Di sini kewajiban para ulama berada di posnya ulama harus berada di tempatnya. Para kiai jangan meninggalkan pesantrennya, jangan meninggalkan masjidnya. Tidak keliru sampean kalau berada tetap di masjid mengajar. Tidak keliru sampean wahai ulama kalau tetap di pesantren dan pondok sampean. Itu kerjanya Rasulullah sallallahu Sampean sekarang meneruskan. Lantas seorang kiai misalnya ikut-ikut ke DPR, tidak akan nambah sesuatu tapi pondoknya pas kesian, tidak ada yang tidak ada bapaknya tidak diupeni lantas akhirnya rodok terbengkelai akhirnya pecat kita mesti diada berpos kita yang pernah ke DPR pernah ke konstituante itu menyesal coba tahu kita dulu tidak kemana-mana sudah betul saya di masjid tidak bohong menyesal saya Kenapa? Ya sudah perjuangan-perjuangan tidak ada apa-apa. Akhirnya ya semua konstituante gulung tikar tutup ganti lain ini semaunya yang kuat lantas kita sebetulnya yang niatnya ikhlas tidak dapat suatu jalan coba kita itu waktu mengajar sudah banyak santri hatam Quran itu emang jadi sekarang ini pelajaran ulama di tempatnya ya zuama yang mau ke sana yang ahli-ahli terserah itu jangan kita hasut jangan kita ini akhlak Islam masing-masing di tempatnya masing-masing mengetahui pekerjaannya Masing-masing tidak mau diisu-isu, difitnah, digertak sambel, dijadikan seperti manuk puter yang kalau diginikan dia bunyi. Jangan. Ini zaman-zaman orang sudah pinter. Bangsa Indonesia harus lebih pandai, lebih cerdas. Bangsa Indonesia sekarang bukan zaman di, di bawah Nederland India. Kita sudah pinter, sudah cerdas. Jangan dikira orang kiai tidak ngerti. Jangan dikira orang serbanan itu bahlul dan bodoh. Aduh, luar biasa orang serbanan sekarang ini. Satu serban hitam di Iran menggerakkan seluruh dunia, menggoncangkan dunia. Ini contoh. Terlepas siapa dia, apa kita setuju, tidak setuju, pemerintah setuju dengan mereka apa tidak setuju, kita umat Islam setuju apa tidak setuju, terserah. Tapi kenyataannya begitu. Gak apa-apa ya, jalan sendiri. Dan semuanya ulama harus berada Jangan bergerak ini ulama kalau tidak menurut perintah Rasulullah SAW. Sebab kalau tidak ini ulama bisa ditarik ke kanan, ke kiri. Kesian ini anak-anaknya nanti, ini anak buahnya ini. pas di kemana? Ke anak buahnya. Kalau sudah ada ulama neken minta supaya boleh bangun gereja di sini. Gimana sudah keluar dia? Ini Pamekasan, Madura ini harus semuanya kedek kalau bisa pagerilah negeri ini dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini desa-desa ini harus kita pageri kita jadikan pagar daripada kalimat tauhid jangan kasih kesempatan buat agama lain masuk di sini kalau apalagi kalau caranya sudah melanggar perintah pemerintah melanggar peraturan tidak boleh menyebarkan agama di rumah orang masuk keluar rumah orang wah itu jangan diterima apalagi diakui untuk menaikkan membawa satu membuat satu gereja itu keliru jadi kita ini mesti tahu kita punya apa yang mesti kita lakukan dan umat Islam tidak kesasar insya Allah yang khawatir kepada umat Islam adalah yang di luar Islam yang kafir yang takut pada Islam adalah Yahudi Allah SWT berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود Hei eh, Muhammad Engkau akan jumpai Yang paling sengit membenci Islam dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi Lantas Walladzina asyraku Dan orang-orang yang syirik Yaitu Ahmadiyah, kebatinan, bahai, macam-macam itu Benci semua itu tidak senang kepada Islam. Tapi orang karena Islam ini tidak bergantungan pada manusia, bergantungan kepada Allah, biarpun kita dibenci satu dunia, kita sama Allah. Betul atau tidak? Apa kurang kuat Allah Ta'ala? Apakah betul katanya agama Islam ini sudah tidak cocok dengan zaman? Apakah betul itu? Ya betul. Sampean ini sekarang dapat minum air itu yang menciptakan air itu siapa? Sampean hirup udara ini siapa yang ini kasih sirstof dan oksigen? Allah. Kalau Allah menciptakan udara cocok buat paru-paru sampean, masa undang-undangnya tidak cocok sama sampean? Undang-undangnya Yahudi yang tidak cocok sama kita. Perempuan disuruh jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Pas ada orang laki-laki pakai ini anting-anting. Pas jadi hipis, itu yang akhirnya suaminya cemburuan habis dia jadi sekretaris eh, duduk satu kamar khalwat sama satu majikan bagaimana pak suaminya bisa percaya wah oh iya tapi ini hak wanita ini sama-sama apa itu betul itu cocok itu, itu yang tidak cocok saudara-saudara itu yang menyebabkan rumah tangga hancur pas percerai atau berkelahi rumah tangganya hancur anaknya jadi berandal Katanya menghormat wanita. Mana? Tidak ada orang menghormat wanita lebih dari Rasulullah sallallahu Ini sekarang coba sampean lihat, wanita disuruh gunting karcisnya bis. Di London di mana perempuan disuruh gunting karcis bis. Pas suruh cari carian, tukang mau di kereta api disuruh pegang buku, tanya, "Tuan mau makan apa?" Rawon satu piring, nah, ini satu piring perempuan. Lantas perempuan akhirnya disuruh ke situ, disuruh ke sini, disuruh dansa, disuruh tari-tarian, dilihat sama orang laki-laki. Disuruh telanjang, bajunya disuruh pakai separuh atau seperempat, suruh pakai mini, yang laki-laki pakai desi, pakai kemeja, pakai jas lagi, pakai kaos kaki, celana panjang, semuanya panjang, tutup semuanya. Itu kecuali al wajah wal kafet, dibalik sama setan. Jadi yang laki berukut, rapat, perempuannya suruh telanjang. Nanti suruh pakai make up kalau tidak pakai make up wah ini orang desa ini tahu make up beli dengan duitnya akhirnya ini perempuan di, di ditipu oleh maslahatnya kaum syaitan. akhirnya ini perempuan rusak akhirnya disuruh jadi hostess akhirnya disuruh mijeti ini turis-turis bajingan gerandalan dari seluruh dunia ini yang mengedarkan apion dan mengedarkan candu, mengedarkan gambar-gambar cabul dan mengedarkan penyakit-penyakit kotor. Wallahualam. Ini kekeliruan. Saya baru dari Bali berapa hari yang lalu. Saya lihat semua orang di situ itu turis-turis tidak sopan sama sekali. Tidak pakai baju. Nauzubillah. Kita ini dianggap seperti puntungnya rokok sama dia. Mentang-mentang jadi orang Amerika tidak pakai baju di muka kita. Kalau kita salah, kita bukakan negeri kita untuk mereka. Datang mereka berketebaran. Pasti omongkan macam-macam. Saudara-saudara, ini perlu menjadikan kita sadar. Ini majelis-majelis seperti sekarang ini, kita harus pertama-tama menertibkan sistem pendidikan kita. Anak-anak kita harus kita didik menurut Islam. Sebab kata Imam Syafi'i, ini Quran tidak ada kekeliruannya. Ini hak. Yang tidak percaya bahwa ini hak, dia boleh mendebat sekarang profesor-profesor di Eropa saben hari tidak kurang dari 40, 35 orang mau masuk Islam karena dia tahu persis bahwa Islam ini benar. Kenapa umat Islam di Indonesia yang sudah 4-500 tahun masih belum tahu Islam ini? Di Jepang sekarang ini Islam maju, luar biasa pesat. Saudara tidak tahu, seminar demi seminar, konferensi demi konferensi diadakan di Jepang, di Tokyo, di Yokohama, dan sekarang ini di Wina, di Stockholm, McGill University di Amerika, semua ini sahabat-sahabat bicara tentang fikih Islam, sejarah Islam, fikih Islam, tentang balawa dan lain-lainnya itu semuanya saben hari dibicarakan oleh orang dunia. Jadi Islam sekarang tersebar. John Bernacho pernah berkata, pujangga Inggris, saya percaya bahwa 50 tahun lagi agama Islam di Eropa, eh, agama Eropa adalah agama Islam. Hari ini Belgia mengakui Islam sebagai agama resmi untuk Belgia. Belgi itu tetangganya Nederland, negeri Belanda, Eropa. Mengakui Islam sebagai agama resmi dan dia minta daripada Islamic Center di Belgia supaya menyusun bagaimana mendidik taman kanak-kanak menurut Islam. Bagaimana kita umat Islam di Indonesia ketinggalan? Sebab kita tidak pernah belajar. Bagaimana tidak belajar? Ya memang tidak ada tempat belajar. Pesantren-pesantren sudah mulai tidak aktif seperti dulu. Tapi alhamdulillah al khair masih ada. Saya yakin ini pesantren-pesantren masih insya Allah taala akan menumbuhkan orang-orang ulama yang mukhlis, yang zuama, yang betul-betul zuama. Saudara-saudara, berhubung waktu sudah terlalu siang dan saya kira sekedar sambutan hall yang meriah ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita semua kembali dengan barakah dan rahmat. Pesanan saya yaitu dua. Wahai ulama, bersatulah. Kompakkan barisanmu untuk menghilangkan hati Rasulullah SAW. Dan putuskan yang mana haram, haramkan. Yang mana halal, halalkan. Supaya umat kita ini tahu. Kalau rok itu haram. Kalau bioskop model sekarang ini sudah jelas haram Akhirnya nanti bioskop itu membawa model-model kepada perempuan ya seperti yang kita lihat sekarang. Nanti akhirnya kita maksiat. Akhirnya kita semua jadi berdosa. Ini kewajiban kita para ulama. Kedua, anak-anak kita harus kita didik sistematikanya pendidikan Islam. Jadi jangan kesusu, ajar dulu Quran, ajar dulu sholat. Sebab itu anak yang sudah bergerak anggotanya untuk sholat, rohnya itu semua lemes. Bisa jadi anak yang soleh. Dan akhirnya Jangan lupa, kasih makan dia makanan yang halal. Kita harus mencari rezeki yang halal. Jangan kesusu. Anak yang dikasih rezeki yang haram, nanti kalau besar dia tidak mau pergi masjid. Sebab badan ini besar, tulangnya besar, eh, badannya spirnya besar atas uang yang haram. Tidak mau dia ke masjid, berat. Seperti diseret begitu. Jadi dia mesti dikasih uang yang halal. Karena itu sudah saudara marilah kita sama-sama bertawakal kepada Allah untuk melaksanakan ajarannya pada diri kita sendiri, pada keluarga kita. Semoga kita semua ini dapat rahmat dan barakah. Jangan mendengarkan fitnah dan isu-isuan. Kita sekarang di zaman orang sudah pada pintar dan pada mengerti. Kita ngerti itu sak hakan seperti begitu tidak baik. Apalagi sesama bangsa. Kita harus kompak, harus bersatu. Yang mengikat kita adalah Rasulullah SAW dengan ikatan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Marilah kita bersama-sama membaca kalimat tauhid. La ilaha wabarakatuh. Sekedar menyambung apa yang tadi telah saya singgung sedikit yaitu tugas para ulama di zaman seperti sekarang zaman fitnah yang berkecamuk yang dialamatkan kepada umat Islam dan kepada persatuan Islam. Maka sebenarnya tugas kita hari-hari ini lebih berat dari yang sudah-sudah. Tugas kita hari ini adalah menjaga umat, menjaga kampung-kampung dan desa. Jangan kemasukan unsur-unsur lain. Saya kira pemilu 82 menurut golongan yang berkuasa sendiri Iya, jangan ada orang mana yang punya rumah ya? Jangan ada orang masuk lagi. Ada Menurut kok masih banyak orang mau masuk ini? saya sambung pembicaraan saya dengan nama Allah yang mengumpulkan kita semua dari hati ke hati saya akan berbicara dengan terus terang bahwa di hari-hari ini mulai kita dengar pihak yang berkuasa sudah mulai mengatakan nanti pemilu 82 akan berlaku dengan seru. Ini dia sendiri yang menggambarkan keadaan tahun 82. Ini berarti mereka akan memakai cara-cara yang saya kira tidak usah didaftar, tidak usah direkam ya. Tidak usah direkam. Itu boleh. Dimatikan. Tidak direkam ya, saudara-saudara. Tidak, tidak, Jadi kalau pihak yang berkuasa sudah mempunyai gambaran tahun 82 akan berlaku satu pemilu yang seru. Itu berarti jelas ke alamat kita umat Islam. Sebab yang ada di hadapan kita sekarang ada tiga, ada dua, ada PNI, PDI dan ada Golkar. Golkar ini sekarang masih mau menarik ABRI ke pihaknya untuk berbuat seperti yang pernah dibuat pada tahun 77. Ini maksud mereka dalam keadaan sekarang masih dalam pertarungan antara Yusuf yang mengatakan tidak pemilu saya jamin keamanannya dan dingin-dingin saja suasana. Sini mengatakan panas, sini mengatakan dingin. Untuk ini, orang-orang yang sudah dikeluarkan dari Pulau Buru, yaitu maaf-maaf golongan PKI, ini sekarang sudah dianjurkan sejak 8 bulan yang lalu, supaya mereka itu ditampung oleh masyarakat. Kita mesti waspada, apa sebab pemerintah sampai menyuruh orang-orang bekas pulau guru itu ditampung dan diberi kesempatan untuk itu untuk ini artinya dia mau menyisipkan kembali penyakit ini di tubuh mayoritas ini karena itu saya betul-betul pesankan para ulama harus kompak para ulama sudah harus merupakan satu hati satu ke seperti kesebelasan tahu kesebelasan apa bahasa Madura kesebelasan seperti kesebelasan itu tunduk kepada kaptennya yaitu Rasulullah Sebab kalau ini sampai terjadi kisruh seperti tahun 77 maka kemungkinan besar keadaan ini akan berubah dengan berat terhadap alamat kita umat Islam. Jadi saya harap para ulama memelihara desanya dipagari dengan la ilaha illallah artinya terus zikir terus tahlil bikin macam-macam tahlilan, bikin macam-macam kerja ini desa. Dan murid-murid itu terus dianjurkan. Dan dijadikan dia Islamic, Islam minded. Islam minded itu artinya pikirannya itu pikiran Islam. Misalnya tanggalannya itu pun pakai tanggalan Islam. Bukan tanggalan Masehi. Sungguh tidak pantas kalau kita umat Islam, pimpinan umat Islam, rumahnya, undangannya, kawinnya Juni, Juli, bagaimana ini orang Islam kok pakai Juni itu kan tanggal Kristen itu seakan-akan Nabi Muhammad SAW meninggal dunia tidak meninggalkan kalender buat umatnya dia tidak membiarkan kita ini sampai perlu kepada orang lain dia Rasulullah SAW mati wafat tidak sampai menyebabkan umatnya perlu minta satu jarum dari umat lain. Sudah lengkap tanggalannya, dan semua adat istiadatnya tidak perlu adat istiadat lain jadi kita mesti jalankan itu itu tugas kita kalau kita memang kepingin mau disenangi oleh Rasulullah SAW ya ini sekarang ini amalnya ini sekarang musim kita tanam nanti kita panen dan tidak mesti itu kemenangan kita yang capai kadang-kadang kita kerjakan kemenangan itu nanti 10 tahun 20 tahun sesudah kita mati seperti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Tulang belulangnya menjadi rabuk, menjadi mes Islam di peperangan Uhud. Beliau tidak menangi waktu negeri Parsi dibuka, waktu kerajaan Rum tumbang, waktu kerajaan Furs hancur, dilanda oleh umat Islam sampai di Eropa. Sayyidina Hamzah tidak menangi, tapi dia ikut bibit, tenanam bibit. Kata Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini, dia bilang kalau ini ini Islam tidak kita kasih mes dengan darah kita, Islam tidak subur. Jangan dikira Islam itu murah, saudara-saudara. Khomeini baru bisa menggoncangkan Eropa, seluruh Eropa. Dan Amerika sampai Carter itu pernah duduk begini di gereja menangis. Kena kena konfrontasi dengan Imam Al-Khomeini. Ini pimpinan Golkar bilang Imam Khomeini gila. Saya bilang sudah biasa. Rasulullah neneknya Khomeini Neneknya Khomeini juga dikatakan oleh Quraisy, "Innaka la majnun." "Innaka la sya'ir." "Innaka la sahir." "Innaka la kadzab." Sudah biasa itu kalau orang hasut mengejek saja. Dia tidak bisa menjawab. Karena itu saudara-saudara, sekarang ini perjuangan sudah klimaksnya meningkat. Dan soal Islam di Indonesia adalah soal saudara-saudara para ulama. <clears throat> Kalau saudara kena gertak, pas takut, ya Islam ini surut setiap imam. Imam mesti menunjukkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam keberanian, dalam perjuangan. Tadi saya sebut Allah SWT membuat bagi kita syarat rukun-rukunnya iman 6 perkara. Kita sudah tahu. Rukun Islam 5 perkara, tapi rukun jihad perlu kita ketahui. Rukun jihad adalah 5. Pertama-tama sabat, ulet, tetap. Jangan mau disogok, jangan mau disuap, jangan mau diajak bicara kecuali sama kaum mukminin. Jangan percaya kecuali kepada mukminin. Tetap wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Kalau kiai bicara saya percaya. Kalau satu orang lain bicara saya tidak percaya, bukan Islam, saya tidak percaya. Atau dia dari golongan luar Islam. Jadi terang-terangan saja dari golongan syajarah. Sudah, mengerti? Mengerti syajarah? Ya mengerti. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin maha suci Allah yang menjadikan lambang mereka adalah pokok layakbillah jadi kalau golongan sana bicara jangan percaya tapi kita sekarang mesti juga terus zikir ingat kepada Allah kalau kita mau bicara kalau kita mau bertindak kalau kita mau bergaul kita ingat kepada Allah SWT supaya kita tidak sampai keliru kemudian tetap zikir taat kepada Allah dan Rasulnya dan bersatu padu dan sabar ini rukun jihad Ayatnya adalah A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa athi'ullaha wa rasulahu ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين Hei orang-orang yang beriman apabila sedang kamu berhadapan dengan satu golongan maka pertama-tama harus harus kamu tetap tabah tidak goncang tidak bisa dipermainkan orang sekarang para ulama namanya jatuh Wak Amir Mortono bilang gampang ulama kasih 100 ribu beres kasih kutum haji beres jadi kita ini seperti dijual belikan memang ada itu golongan kita yang sampai begitu dan di orang pinter diancam dulu kalau tidak bisa dirayu diancam kalau dia diancam dipukul betul nah, kita mesti tetap seperti Nabi Muhammad SAW dirayu dia bilang ya Muhammad ini gadis-gadis Quraisy boleh kamu ambil ini harta Quraisy boleh kamu ambil ini kerajaan kami akan angkat kamu raja kamu sudah memang orang anak turunan orang ningrat semua kita mau tapi Nabi Muhammad la la la, la. dirayu tidak bisa lantas diancam Sebab kita nanti akan pukul kamu. Kamu memecah belah persatuan Quraisy. Kamu memecah belah persatuan nasional kita. Nabi tetap akhirnya dipukul betul. Dipukul betul Nabi menunjukkan. Ini perjuangan. Sahabat, sabar, ingat kepada Allah dan Rasulnya dan bersatu. Kalau tidak bersatu, ini sebabnya kita mundur ini kan kita tidak bersatu. Terus terang saja. Kalau saya bilang kita, kita ahli sunnah. Kalau sana Muhammadiyah persis golongan kecil. Walaupun begitu, kita dalam saat-saat seperti sekarang tidak perlu berkelahi sama mereka. Kita hadapi apa yang di hadapan kita ini. Yahudi wal Nasara wal Majus. Waladina asyraku, kebatinan dan lain-lain. Tapi yang penting blok besar, blok ahli sunnah. Blok ulama sekarang yang dibikin mainan itu blok kita. Konon mudah-mudahan tidak betul. Amin. Amin. Ada kabar katanya Pak Wahib Wahab sudah masuk Golkar. Katanya ini berita sudah semua dikocak oleh kostrat main jenderal-jenderal main jadi kita ini mesti percaya sama Allah SWT sebab Yusuf ini belum tentu betul Yusuf katanya Abri netral Golkar bilang tidak Abri Golkar satu lah umat Islam Maksudnya abri Golkar ke satu memukul umat Islam. Tandanya Golkar orang kecil. Tandanya kerdil. Tandanya dia tidak bisa tampil ke medan sendirian. Dia mau ajak-ajak angkatan bersenjata yang merupakan kepunyaan milik negara dan milik rakyat seluruhnya. Nah, ini sekarang permainan dari CIA dan Amerika Serikat. Hendaknya kita semua bersatu. Allah. Jangan ada yang maksiat. Jangan ada yang ngerjakan maksiat. Jangan ada yang nonton bioskop. Kalau perlu jangan ada yang rokokan. Berhenti. Ambu seperlunya. Tapi itu maksiat semua itu. Jangan ada yang nonton TV. Istri-istri kita kita mesti atur betul-betul. Sehingga kita nanti bisa insya Allah ta'ala kemenangan itu maju pelan-pelan dan kita rasakan itu kemenangan. Khomeini ini saudara-saudara, betul-betul dia karena Allah melarang segala maksiat. Cuy. Sampai sekarang dia tidak bisa kalah. Amerika kalah. Amerika yang sudah bisa mendarat di bulan, waktu mendarat di Iran, pecah kapal terbang. Koprol, tahu koprol kan? Iya, iya, iya. iya. Kapal terbang masuk di perutnya kapal terbangnya, yang lain. Jadi terbakar semua. Padahal itu waktu umat sudah tidur. Akhirnya Allah Taala membuka ini ini karamat ini. Ini karamatnya orang yang ikhlas kepada Allah. Ini yang dibilang ini karamatil aulia. Habis kalau tidak begitu karamat itu ya apa lagi? Dicoba lagi, jatuh lagi. Akhirnya dibuka itu orang-orang yang terbakar, diketemukan seperti kotak, dibuka ada kar. Rumahnya Khomeini Nanti ditulis itu rumahnya Khomeini akan dijatuhi bom pelemes. Itu bom pelemes itu bom yang mengeluarkan seperti orang yang mau dioperasi itu disuntik pasti kasih obat apa namanya? Yes. Peti bius. Nanti Khomeini tidur, diangkat, dibawa ke kapal terbang, diculik. 17 ulama Iran, pimpinan ulama Ayatullah al-Bahishti, Ayatullah al-Ruhullah al-Khomeini, Ayatullah al Al-Khalkhali itu semua dan Bagir Muhammad Hasan al-Sadr akan dibawa semua dimasukkan kapal terbang diculik itu rencana mereka tetapi Allah berfirman wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin mereka merencanakan tetapi Allah merencanakan lihat ini contohnya <laughs> tapi itu bantuan kepada Iran dari Allah itu karena orang Iran sudah ikhlas <coughs> perempuannya semua kudungan megang di sini nang semua pistol itu perempuan bukan perempuan takut itu perempuan berani mati sudah mau syahid saja tapi pakai kudung kita sekarang belum berbuat apa-apa sudah pakai segini ini perempuan tidak bisa dipakai dalam perjuangan karena itu jangan direkam ya karena itu kita sekarang menganggap perjuangan umat Islam di Indonesia mencapai satu klimaks satu tingkat yang menentukan tapi saya percaya, saya pas pasti percaya bahwa Islam akan menang. Amin. Amin. Insya Allah menang. Dan Allah tahu bahwa ulama Indonesia lemah, tidak punya apa-apa. Kita tidak punya persiapan. Kita tidak punya persiapan, saudara-saudara. Pisau saja tidak punya. Jadi Allah insya Allah membantu kita. Tapi jangan kekurangan persiapan tekad untuk mengamalkan Islam. Itu tidak boleh kurang. Kalau kita tidak punya senjata, tidak apa-apa. ini juga tidak punya senjata. Tetapi Khomeini mengamalkan Islam. Mari kita pimpin umat kita dengan baik. Mari kita ajar mereka sebaik-baiknya. Jangan jangan sampai menerima isu-isu. Jangan gubris. Kalau seperti tadi malam ada orang datang bilang, "Ya, golongan Arab di sini mengatakan bahwa Khomeini ini Indonesia akan jadi Iran." Itu isunya PKI itu, jangan dijawab. Itu isunya setan dan kita tidak perlu menjawab itu. Yang penting kita mengamalkan ini semua. Apa sanggup saudara-saudara? mulai hari ini para kiai memegang umatnya. Jangan sampai terlepas. Anak-anak jangan disekolahkan sekolah-sekolah mana-mana. Sekolah kita dulu. Pimpin dulu. Jangan sampai dia keluar mendengar suara yang lain daripada suara Allah Subhanahu wa taala dan suara Nabi Muhammad sallallahu Ramadan nanti ini kita akan khusyuk. Bangun malam semua dan kunut nazilah. Tiap salat mesti kita kunut nazilah. Sebab sekarang ini waktunya. Kapan lagi sudah? kita sudah dikeroyok kita sudah direncanakan ini P4 ya tapi ini saya kira tidak boleh saya katakan ya, ya. yang sudah jelas ini umat Islam Indonesia akan disekularkan agamanya anak-anak akan dilunturkan semua diajari agama Kristen, agama Buddha, agama Islam ini anak akhirnya tidak punya pegangan seperti ini, polos kembali seperti cincin kopi diisi air degan, air kopi, air got, air jadam akhirnya nggak jadi apa-apa nggak bisa nggak bisa namanya nggak ada namanya Islam bukan Buddha bukan dan lain-lain karena itu para ulama inilah kewajibanmu dan ini tugas Rasulullah SAW pasti Rasulullah akan di samping kamu Amin.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 صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan mengatur kembali tata kemasyarakatannya itu amat banyak sekali. Tetapi yang paling kita perlukan adalah tenaga-tenaga penggerak yang merupakan dinamo yang bisa dengan takdir Allah menghidupkan masyarakat Islam di tengah-tengah arus maksiat di tengah-tengah taufan yang membadai dari jahiliyah barat dan jahiliyah timur serta mungkarat yang melanda segala penjuru dan pelosok bumi ini. Mereka itu adalah ulama. Ulama dari golongan dai. Sebab ulama itu dibagi dua. Ulama pengajar, pengisi ilmu pada putra-putra dan putra-putra masyarakat Islam lengkap dengan pendidikannya dan ulama doa atau ulama dai yang berjingkrak dengan dakwahnya di atas podium di tengah-tengah masyarakat bahkan dari rumah ke rumah jika perlu di tiap musim dengan tugas dan misi Rasulullah SAW menghayati masyarakat Islam yang berlumuran mengkarat dimandikan dan disirami dengan roh dengan siraman rohani agar ia tobat yang bodoh diajar yang berkelahi diakorkan yang perlu nikah dinikahkan kalau perlu dicarikan sekali rakatnya yang mengacau ditundukkan yang miskin dicarikan bantuan yang bengkok diluruskan yang sakit diziarahi kalau perlu dicarikan obatnya yang mati dihibur dengan takziah kalau perlu mayatnya dia yang mandikan dia yang mensalati dan dia ikut dalam meragatkan mayat ini sama sekali yang keserempet arus syak dan kekufuran dia bersedia harus dia harus bersedia mengajak diskusi sampai orang itu kembali dan lega pedagang diberi pengetahuan tentang fikih. Yang salah ditegur. Jadi alim dai ini harus all round. Harus orang yang bisa eh, berjingkrak di segala lapangan. Dan pula kuat syaratnya menghadapi seribu muka dari berbagai persoalan umat yang sekarang ini timbul dan berketimbulan terus problem demi problem tantangan demi tantangan ini tugas ulama ini warasatul anbiya yang pertama juga pengisi Sebab tidak semua orang mempunyai bakat dua-duanya mendidik, mengajar tabler itu jarang tetapi dibagi dua. Dan saya kira di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Masyarakat muslimin, ulama seperti itu harus ilmunya kuat, bisa menutup lubang-lubang kebuduhan tentang agama yang masih dirasakan oleh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana saya sering katakan di sini dan di zaman ini, tidak boleh ada orang bodoh tentang agamanya. Sebab kalau ada orang bodoh tentang agamanya dikocak oleh pemegang agama dan ideologi-ideologi lain. Harus mengetahui apa yang di tangannya. Kalau saudara misalnya ini dendean saja. Kalau saudara umpamanya orang-orang yang senang memakai cincin, permata-permata. Saudara beli ini namanya virus Saudara akan tahu kualitas itu yang saudara pakai. Betul? Pasti saudara tahu. Saudara akan beli itu dengan duit. Saudara akan tahu apa ini, apa batu apa yang Anda pakai ini. Apalagi agama yang Anda sandang. Sangat janggal kalau Anda tidak mengerti apa dia itu. Justru ini paling vitalnya yang saudara miliki. Paling mahalnya karunia Allah kepada saudara adalah agama dan iman. Ya termasuk situ. Jadi tidak boleh sembrono tentang hal ini, harus mengerti betul-betul. Seluk-beluknya. Dan untuk itu saudara tidak usah reken waktu. Kurangi saja waktu ke pasar, kurangi saja waktu ke, ke sawah untuk menambah ini. Dan saudara tidak rugi. Saudara-saudara, ulama seperti itu harus merupakan bulldozer terhadap maksiat. Dia tidak boleh membiarkan maksiat. Dia tidak boleh tedeng aling-aling. Dia tidak boleh pilih kasih. Dia tidak boleh main mata dengan mungkarat. Sebab mungkarat selalu mempunyai tempat di hati tiap orang. Jadi keinginan untuk berbuat maksiat itu ada. Dan itu yang dikatakan asyahawat. Itu namanya perasaan-perasaan yang ingin ke arah kejahatan. Itu mesti dilawan. Penggerak dinamonya perlawanan dalam hati masyarakat adalah ulama dai ini. Jadi harus begitu dijelekkan hati mungkarat ini. Akibatnya sehingga orang orang masyarakat mengerti, oh, kalau begitu sudah saya akan berhenti saja main judi harus seorang yang main itu dia masih ada main itu dianggapnya mempunyai daya tarik wah barangkali tadi malam saya ngimpi begitu barangkali besok malam ini kalau saya main menang